السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي رفع من عباده المتواضعين وأذل المتكبرين وأعان على من شاء بحسن التعامل مع قلبه وتطهيره وتسميته وصلاة الله وسلامه على إمام المتواضعين حبيبنا وشافينا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا أكرمنا بالتواضع اللهم يا ربنا طهر قلوبنا من الكبر والعجب والرياء والحسد والحقد إنك أنت على كل شيء قدير اللهم يا ربنا كما رفعت أحبائك بالتواضع فارفعنا به اللهم يا ربنا حبب إلينا حبب إلينا يا ربنا اللهم يا ربنا حبب إلينا طاعتك اللهم يا ربنا حبب إلينا الخير والحسنات يا ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا ربنا إنا اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga diangkat derajatnya oleh Allah dengan ketawaduan tawaduk dalam segala keadaan di saat kaya di saat mempunyai jabatan, di saat mendapatkan ilmu, dan di saat apapun. Semoga Allah senantiasa menghiasi kita dengan ketawaduan yang sesungguhnya. Karena itulah yang akan menjadikan seorang hamba diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Man tawadha'a Allah. Yang bertawadhu akan diangkat oleh Allah. Tawaduk maknanya adalah menjauhkan sifat sombong dari hati kita. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan memasuki satu pembahasan lanjutan dari apa yang sudah kita mulai yaitu dalam upaya membersihkan hati kita dari bermacam-macam penyakitnya dan sungguh yang tidak mau mencoba membersihkan hatinya maka hatinya pun tidak akan bersih dan yang tidak mencermati hatinya akan penyakit-penyakit yang bisa menyerangnya sewaktu-waktu maka ketahuilah hati itu akan subur dengan bermacam-macam penyakitnya puji syukur puji syukur kepada Allah yang telah memudahkan kita untuk hadir di tempat ini saat ini detik ini dan pada saat ini pun kita akan mengoreksi diri kita sendiri tanpa kita harus menengok si A si B akan tetapi yang akan kita dengar pada kesempatan ini tidak lain adalah untuk kita kita kita yang sombong ini kita yang pendengki ini kita yang pendendam itulah cara orang membersihkan hatinya Agar tetapi kadang kita terbuai oleh kesalahan orang lain sehingga kita sibuk menilai orang lain tanpa kita sibuk menilai diri kita sendiri kesombongan adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah banyak riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwasanya orang-orang sombong tempatnya di dalam neraka jahanam. Bahkan disebutkan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu darratin minal kibri. Tidak akan masuk surga jika ada orang di dalam hatinya ada sekelumit kesombongan. Kesombongan sedikit menghantarkan ke neraka. Bagaimana jika perilaku kita setiap saat dengan kesombongan? Yang pertama kali sombong dari musuh dari hamba-hamba Allah adalah sang terkutuk iblis. Sang terkutuk iblis ia sombong, ia merasa lebih daripada yang lainnya. Dan ialah yang pertama kali selalu mengatakan aku, aku, aku dan yang senang dengan keakuannya yang sering mempertahankan egonya itulah kesombongannya iblis ana khairun minhu di saat disuruh sujud kepada Nabi Adam ia berkhilah ia berhujah aku lebih bagus daripada Adam wa id qulna lil malaikati isjudu li adam sajadu illa iblis aba wastakbara di saat disuruh sujud para malaikat malaikat dan iblis saat itu bersama rombongan malaikat karena saat itu ibadahnya iblis apa ibadah cara kekhusuan iblis luar biasa sehingga ia didudukkan bersama para malaikat akan tetapi di saat disuruh sujud ia enggan mastakbaro dan ia sombong menyombongkan diri merasa dirinya lebih bagus daripada Nabi Adam nah biarpun seandainya ada orang pada hakikatnya dia lebih bagus akan tapi di saat dia menjadi sombong maka saat itu dia tidak akan bagus lagi itulah yang harus kita bersihkan dari hati kita ada sebab-sebab kesombongan akan tapi yang harus kita ketahui lebih dulu siapapun yang sombong akan rugi dan tidak pantas kita itu sombong kita akan sombong dengan apa kalau kita sombong dengan ilmu ketahuilah kita dapat ilmu pun dari Allah yang sombong dengan kecerdasannya, yang sombong dengan akalnya, ia bisa saja masuk kamar mandi kepleset lalu kepalanya terbentur dinding ke rotak dan hilang itu semuanya. Apakah kita pernah berpikir yang demikian ini? Yang sombong dengan kecantikannya, apakah tidak sadar bahwasanya setiap saat ia berhadapan dengan api, bisa saja api itu melahap, api itu menyambar mukanya lalu menjadi tidak tampan dan tidak cantik lagi. Dan masih banyak yang menyombongkan diri dengan badannya itu ketahuilah kucing pun ternyata lebih bagus dari kita kucing tidak pernah mandi berhari-hari ternyata tidak membuat orang jijik. Tapi kalau kita sudah tidak mandi tiga atau empat hari siapa yang mau dekat? Ini adalah manusia dan tidak ada perlu kita menyombongkan diri kita. Kita pun asal bulan kita pun adalah sesuatu yang busuk dan hina. Orang jijik melihatnya dan kita pun kalau sudah mati akan busuk menjadi sesuatu yang menjijikkan dan bahkan kita pun kemana-mana membawa sesuatu yang menjijikkan kalau kita sadar ini semua menjadikan renungan. Tidak pantas kita untuk menyombongkan diri. Kesombongan itu hanya mengantarkan orang kepada kehinaan di akhirat nanti. Dan apa hakikat sombong itu? Dan apa hakikat sombong? Hakikat sombong itu apa? Apakah di saat kita mengenakan baju bagus itu artinya sombong? Apakah di saat kita mengenakan makan enak itu sombong? Atau di saat kita mengendarai kendaraan yang bagus itu sombong? Bukan itu sombong. Pernah suatu ketika ada orang ahabba ayatazayyan. Ia senang untuk berhias, pakai baju bagus. Kalau makan enak, apakah ini sombong? Dijawab oleh Rasulullah, bukan. Bukan itu sombong, Akan tapi sombong itu adalah qatarul haqi wa nasi. Dia alam yang namanya sombong itu adalah menolak kebaikan, menolak kebenaran dan suka merendahkan manusia. Akan tapi disarai, dijelaskan oleh para ulama itu sombong. Sombong itu adalah bermacam-macam sebabnya. Akan tetapi inti dari kesombongan nanti bisa terlihat kalau dia mendapatkan kebenaran dia mudah menolak. Dan dengan manusia merendahkan, merendahkan orang lain, ulama juga bisa merendahkan sesamanya. Ustadz merendahkan sesamanya, orang kaya merendahkan orang yang di bawah kekayaannya, dan juga orang yang lebih orang cantik merendahkan orang yang kurang cantik, dan begitu seterusnya Artinya kalau sudah merendahkan itu adalah kesombongan. Dan itu nanti punya akibat lain lagi, ia akan mudah menolak kebenaran yang disampaikan. Imam Al-Ghazali rahimahullah taala men, men, men, mengajari bagaimana kita menguji apakah di dalam hati kita ada kesombongan atau tidak. Di antaranya adalah kalau ahli ilmu, kalau ahli ilmu itu suruh berdiskusi dengan sesamanya. Kalau tiba-tiba kebenaran ada di temannya, ia bisa mengambil atau tidak diriku adalah sombong. Kemudian bisa tidak mendudukkan orang yang sepadan dengannya di tempatnya, di posisinya. Lalu dia mundur sedikit tanpa harus meninggalkan tempat tersebut. Dia mundur, berjalan di belakang orang yang sepadan dengannya. Ia tegak bisa atau tidak? Ada sebagian orang yang tidak bisa berjalan kecuali di paling depan. Diringi oleh orang di sekitarnya, di kiri kanannya. Bahkan dengan orang yang sepadannya pun dia susah. Dia selalu tidak dihormati dan sebagainya. Itu adalah kesombongannya ahli ilmu dan alangkah banyaknya orang yang terjerumus dengan ilmunya dan ini ternyata dibahas oleh Imam Ghazali rahimahullah taala dalam kitab Ihya'nya dengan pembahasan yang sangat panjang tentang orang sombong karena ilmunya, terjerumus ke dalam kesombongan karena ilmunya. Ini ilmu yang pertama. Nanti ada kedua nasab. Yang ketiga adalah pangkat. Yang keempat adalah harta. Ada tambahan yang kelima adalah kelebihan dari segi fisik, cerdasan, kecantikan, tinggi, putih, segala macam itu juga menjadikan seseorang sombong. Adapun dengan ilmu, masya Allah, ini luar biasa. Kalau orang sombong dengan ilmunya, biasanya terlihat kalau melihat orang lain tidak bisa menghargai. Orang sombong dengan ilmunya, ilmu, oh hebat. Kalau melihat orang lain selalu cara pandangnya adalah pandangan merendahkan. Kasihan benar tuh orang. Karena dia punya ilmu. Dan tidak ada alasan bagi siapapun untuk melihat orang lain dengan merendahkan. Kalau ada orang alim seharusnya melihat orang yang tidak mengerti pandangannya adalah dengan pandangan tawaduk begini. Aku lebih tahu memang dari dia. Tapi kalau aku melakukan dosa, hukumanku dua kali lipat. Tapi kalau dia cuma sedikit hukumannya. Nah itu cara pandangnya orang alim yang tahu Allah. Sehingga tidak akan berani-berani merendahkan orang lain. Tidak akan berani-berani merendahkan orang yang di bawahnya dari segi keilmuan. Ini ilmu. Dan kalau orang ilmu berilmu lalu tidak tawadhu kata Imam Ghazali ini pasti salah di saat menuntut ilmu. Dan ilmu hati yang salah itu bibitnya nanti dari ujung orang itu ujung ujung itu sombong di dalam hati sombong batin ujung ujung itu bangga dengan apa yang ia bisa peroleh padahal ia tidak bisa mendapatkannya sendiri semua kepandaian yang ia peroleh adalah dari Allah jadi pertama ujung kemudian dengki jadi ujung dan dengki nanti itu akan menghasilkan kesombongan dengki dengan saudaranya. Orang ucap dulu, ucap itu begini. Orang alim lupa bahasanya beri ilmu adalah Allah. Dia bisa melakukan semuanya. Alim, hebat, pinter. Dia selalu berkata, hebat saya. Lupa bahasanya yang beri itu semua adalah Allah. Maka di saat orang masuk ke ucap, maka secara otomatis dia akan merendahkan orang lain. Karena apa? Rasa bahwasanya dia pintar karena dirinya sendiri. Atau bisa dibalik. Kalau orang sombong dengan ilmunya, dia sebetulnya telah mempunyai pucuk di dalam hatinya dan dia tidak menyadari. Kalau orang merendahkan orang lain karena dia punya ilmu, saya adalah paling ahli di sini. Tidak ada orang seperti saya. Itu apa sih? Hah, orang begitu tuh ah, orang kemarin saja mau ngomong apa? Itu seolah-olah dia mempunyai ilmu dari dirinya sendiri. Berarti kesombongan, ya, pucuk yang ada di dalam hati, berbangga dengan dirinya sendiri, lalu diterjemahkan oleh anggota tubuhnya, mulutnya, lidahnya, merendahkan orang lain. Jadi yang namanya ojo, yang namanya dengki dan yang namanya riak itu semua adalah benih-benih yang mengantarkan orang kepada kesombongan. Sombong itu mengerikan. Orang mendengki. Contoh, tetangganya bangun rumah. Sakit ya. Sakit Kata tetangganya bangun rumah. Maksudnya apa? Pengennya yang rumahnya paling bagus hanya dia saja. Orang punya ilmu buat begitu. Melihat orang lain berhasil dalam dunia ilmu, ternyata dia tidak senang, dia marah-marah. Kenapa? Pengennya yang paling besar di kampungnya adalah dia saja. Ketahuilah itu adalah penyakit-penyakit yang menghapus yang menghapus amal kita semua. Dan kalau orang tidak mencoba berusaha untuk bersihkan hatinya, maka dia akan selalu terbawa kepada kehinaan di akhirat karena kebaikan yang mereka lakukan tidak akan ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pertama oleh Imam Ghazali ditulis adalah ahli ilmu. Wahai para ahli ilmu, hati-hati dengan kesombonganmu. Dengan kesombonganmu. Para sahabat Nabi sallallahu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu bagaimana di saat lihat orang lain kalau di mereka melihat orang lain yang ada adalah bagaimana yang ada di dalam hatinya adalah rasa takut kepada Allah. Ia melihat orang yang lebih kecil ia berkata, ini lebih muda dariku Sungguh dosanya sungguh lebih sedikit dari aku Kalau melihat lebih orang lebih tua dari beliau-beliau Beliau berkata orang ini lebih tua dariku Artinya dia melakukan ibadah lebih banyak dari aku Jadi selama begitu bagaimana menjadikan hatinya dirinya itu adalah rendah Kalau ada orang aneh melihat Orang bodoh bagaimana dia bisa merendah Ia berkata kalau ilmuku ini akan bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti kelak. Melihat orang fasik pun dia akan berkata, ini orang fasik. Bisa saja besok diampuni oleh Allah sementara kalau aku tidak diampuni oleh Allah aku akan masuk neraka. Selalu berpikir semacam itu Sehingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Di saat melihat kucing Beliau berkata Wahai kucing Engkau lebih bagus dariku Wahai kucing, aku aku ingat nanti ada yang namanya siratal mustaqim. Kalau aku lolos dari siratal mustaqim, jelas aku lebih bagus darimu. Tapi aku kalau tidak lolos dari siratal mustaqim itu, engkau lebih bagus dari dariku. Jadi memang tidak ada celah bagi mereka itu untuk sombong. Dan benih sombong itu selalu dia dipangkas oleh para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang menghinakan orang lain karena nasabnya. Abu Darda hitam. Memanggil orang dengan sebutan wahai orang hitam, langsung dimarahi oleh Nabi Muhammad. Hai Abu Darda, tidak ada beda di antara Allah hitam dan putih. Setelah itu dia keluar dan dibawa orang itu lalu sekejap Abu Darda menempelkan pipinya di tanah lalu berkata injak pipiku sebagai pertobatan padamu. Oh. Gara-gara dia ngomong itu penyesalannya kayak begitu, dibawa orang itu Taala menyebut dengan sebutan yang tidak nyaman yaitu wahai kulit hitam. Sayyidina Umar bin Khattab pun begitu. Di saat beliau berceramah menyampaikan pengajiannya di depan orang-orang besar, para para utusan-utusan negeri-negeri datang di hadapan Sayyidina Umar bin Khattab dan saat itu Sayyidina Umar berceramah dengan ceramah yang bersemangat, menggebu-gebu sehingga orang semuanya pada terpukau. Terpesona, Masya Allah melihat ceramahnya Sayyidina Umar pada manggut-manggut. Sayyidina Umar melihat orang-orang yang gelapnya kompak tanda menghargai ceramahnya, tanda menghargai apa penyampaiannya masuk di dalam diri Sayyidina Umar satu yang tidak baik. Ia berkata di dalam hatinya, siapa dulu? Begitu kayaknya, gitu. Jadi ada kesombongan, bibit kesombongan di dalam hatinya. Cuman Sayyidina Umar adalah orang yang hebat. Di saat ada benih kesombongan masuk di dalam hatinya, kemudian tiba-tiba dia berhenti dari ceramahnya, lalu ia mengambil girbah, mengambil tempat air, dar mandir dia beliau itu di depan, di depan orang-orang tamunya membawa air, sampai para pasukan-pasukan Sayyidina Umar berkata, Wahai Khalifah, biar aku yang melakukan. Tidak. Wahai Khalifah, biar aku yang melakukan. Dijawab tidak aku kan akan lakukan sendiri. Sehingga para pasukan-pasukan di saat minta untuk menggantikan Sayyidina Umar mengambil air, tidak diterima oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar masih saja membawa air itu sendiri. Setelah selesai ditanya kenapa Khalifah engkau lakukan itu semua? Bukankah engkau punya pasukan yang banyak, engkau tinggal duduk saja? Sayyidina Umar bin Khattab berkata, Waktu aku menyampaikan ceramahku tadi, ada sesuatu yang masuk di hatiku yaitu kesombongan. Aku merasa hebat, ceramahku didengar oleh orang, maka aku tidak ingin kesombonganku ini terus tumbuh, maka aku pangkas dengan itu semua. Aku pangkas sehingga akan hatiku yang sombong itu menjadi hilang kesombongannya. Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Di saat beliau merasa dirinya ada kesombongan langsung dipangkas dan begitu juga kita langsung mestinya. Karena kita jauh dari Sayyidina Umar bin Khattab, kenapa kita harus memelihara kesombongan kita? Ayo kita tengok diri kita. Kenapa kita tersinggung di saat kita didudukkan di tempat yang salah? Kenapa tidak kita tersinggung di saat kita tidak disalami? Kenapa kita tidak tersinggung di saat tidak disapa? Kenapa tersinggung di saat kita dicek sama orang dan kenapa kita marah di saat orang marah sama kita kenapa kenapa ini harus kita koreksi diri kita sampai ada seorang alim besar Imam Ali Zainal Abidin Ibn Husain Ibn Ali Imam Ali Zainal Abidin Ibn al-Imam Husain Ibn al-Imam Ali Beliau adalah cucu dari Nabi Muhammad SAW dari Sayyidat Fatimah Zahra. Beliau adalah orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah dan tidak ada orang yang punya amal kebaikan seperti Imam Ali Zainal Abidin saat itu. Sujudnya ratusan bahkan ribuan rakaat. Saat itu beliau sholat di depan Ka'bah setelah sholat di depan Ka'bah keluar kemudian ditarik oleh satu orang. Dan orang ini rupanya sudah ada kedengkian mulai dulu bencinya dengan Imam Ali Zainal Abidin. Mencaci maki Imam Ali Zainal Abidin dicaci maki dan diolok dan diolok dan diolok. Apa jawabnya Imam Ali Zainal Abidin? Beliau berkata, Bapak, sungguh yang engkau katakan adalah benar. Akan tetapi hakikat yang ada pada diriku lebih banyak daripada apa yang engkau sampaikan. Engkau hanya tahu sedikit tentang kejelekan oh, ini. Bukan dibantah. Karena apa senang seperti itu? Hatinya hati yang sudah tertata, hatinya tahu tuh akan marah. Sebab orang itu begini loh ya, perut terumus ya. kesombongan. Ingat Imam Ali karamallahu wajhah di saat diludahi oleh musuhnya sehingga musuhnya jadi dilepas, bukan dibunuh karena apa? Takut membela dirinya, membela kesombongannya, membela akunya Imam Ali karamallahu wajhah. Justru dengan akhlak yang mulia semacam itu, orang yang mencaci maki Imam Ali Zainal Abidin, yang pula-pula bencinya luar biasa melihat akhlaknya Imam Ali Zainal Abidin yang sangat tawadu, tiba-tiba orang itu berkata, Aku bersaksi innakal ibnu Rasulillah. Sungguh adalah adalah cucunya Rasulillah. Akhlakmu benar-benar akhlaknya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi banyak sebab-sebab kesombongan dan ini perlu kita mencermati diri kita sendiri sebab tidak beda-beda ya. Orang alim ada sendiri kesombongannya dengan ilmunya. Coba dilihat yang orang alim, yang ustaz, ayo kita cermati. Kadang-kadang kalau orang ngomong dengan dia harus pakai gelarnya, harus disebut dengan anjingannya, kiainya, harus dengan bahasa ternyadanya, sehingga kalau ada orang ngomong langsung saja bilangin, eh, tidak tahu diri siapa ngomong dengan saya ini. <laughs> Jadi pokoknya dia abu-abu kan terus. Nabi Muhammad SAW imamnya orang ahli tawadu, seorang perempuan, seorang perempuan yang dalam keadaan kafir melihat Nabi Muhammad makan, Nabi Muhammad makannya tidak di tempat yang tinggi mewah bukan di bawah tanah. Ada seorang perempuan bertanya, mana yang namanya Muhammad yang kau aku lakukan? Itu. Perempuan itu datang, oh ini Muhammad yang dibesar-besarkan, duduk di tanah. Iya, aku adalah Muhammad yang duduk di tanah dan aku adalah biasa makan daging kering atau namanya dendeng. Nabi Muhammad SAW dan saat itu Nabi Muhammad makan roti makan roti dan yang Muhammad tidak tersinggung tidak bilang enggak salah perempuan atau duri saya ini Nabi loh ya enggak ada kiai. Nah, Nabi saja tidak pantas datang sampai ngomong begitu, apalagi cuma kiai. Nabi Muhammad waktu itu lagi makan roti, tiba-tiba perempuan itu minta, mana rotimu? Dikasih oleh Nabi Muhammad roti. Setelah dikasih roti, roti itu dimakan oleh perempuan itu rumahnya yang ada di mulut Nabi Muhammad pun masih diminta. Menunjukkan begitu sederhananya Nabi Muhammad tidak tampil bentuk yang menakutkan. Jadi orang perempuan itu begitu gampang yang mana diambil oleh Nabi Muhammad yang ada di mulutnya dikasihkan kepada ibu tersebut lalu dimakan oleh ibu tersebut di saat ludah Nabi Muhammad masuk ke dalam mulutnya ternyata hidayah diberikan oleh Allah bersama itu dan ini tidak lain dari berkat ketawaduannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan hal-hal yang semacam ini harus kita contoh dari orang besar Nabi Muhammad yang besar kayak begitu Imam Ali yang menyebutkan yaitu aku heran dengan orang tudrikuhul baqqah akan tidak bisa tidur gara-gara kepinting bangsa tinggi tu'arrikuhul aqqah yang menjadikan busuk keringatnya bagaimana orang akan sombong yang semacam itu jadi tidak ada alasan kalau orang merenungi dirinya itu tidak ada alasan untuk sombong yang sombong dengan ilmunya hati-hati dan pertama kali yang akan dihukum oleh Allah adalah orang ilmu yang ilmu yang tidak punya manfaat yang tidak manfaat dengan ilmunya bukan orang bodoh yang pertama akan disiksa oleh Allah adalah wa'alimun bi ilmihi lam ya'malan orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya itu akan dihukum oleh Allah terlebih dulu daripada penyebab berhala pengeringan alim bahkan orang alim ini sangat ditakuti oleh Rasulullah inna akhwafa ma'akhwafa akhafu ala ummati yang paling aku takutkan terjadi pada umatku itu adalah bukan orang bodoh. Ulama orang alim yang tidak benar dalam riwayat munafik alimul lisan seorang munafik tapi pandai bertutur kata. Alim ilmunya banyak tapi ternyata ilmu yang di lidah saja hatinya tidak pernah sambung dengan apa yang diucapkan ia adalah orang yang hanya pandai beraksen ia adalah orang hanya pandai berperan dengan ilmu yang dan lidahnya akan tapi ternyata hatinya jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala ini yang pertama disebutkan oleh Imam Ghazali orang alim sombongnya orang alim dan kesombongan itu ternyata menjadikan sebab dijauhkan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala pernah cerita kami sampaikan di majelis ini juga Majin Bani Israel, seorang penjahat Bani Israel dengan orang ahli ibadah dari Bani Israel. Orang ahli ibadahnya di atas gunung, penjahatnya di bawah. Sampai diriwayatkan yang namanya orang alim yang di atas gunung kalau berjalan dipayungi mendung. Begitu hebatnya orang ini. Sang preman ini Masya Allah, preman yang gak karu-karuan. Tapi hatinya ada kerinduan kepada orang alim. Akhirnya berjalanlah sang preman mencari sang alim Ingin minta doa atau petuahnya Yang alim turun karena bekalnya habis harus beli di pasar Dibayungi mendung Akan tetapi ternyata Di saat mereka berpapasan bicara pandang yang beda Pandang kesombongan akan menjadikan hidayah dicabut Sang alim melihat orang awam yang ahli maksiat dengan merendahkan Ih kasihan nih orang mabuk Orang gak karuan kemana tuh Melihat orang lain dengan kesombongan Sementara sang preman biarpun dia orang gak benar tapi hatinya menyadari kalau dia gak baik. Bahkan waktu itu dia berkata, aku tidak berani ketemu di sini biar aku mundur. Aku minggir akan tapi karena jalan setapak dia tidak bisa bersembunyi untuk menutup dirinya dari sang alim. Dia merasa tidak pantas dilihat oleh sang alim di sini. Maka di saat itu ternyata payung atau mendung yang pertama memayungi orang alim tersebut tidak memayungi orang yang katanya fasik. Karena apa? Hatinya itu loh yang tawaduk menjadikan sebab hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan hatinya orang alim yang sombong menjadikan dicabut hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak Imam Ghazali Rahimah taala menyebut riwayat-riwayat alim yang sombong. Sungguh sangat mengerikan orang alim sombong dan makna sombong harus dipahami. Orang alim sombong itu biasanya akan terlihat oleh Imam Bozali menyebutkan kalau berbenergis kalau ngobrol dengan temannya dia pengen yang paling hebat dulu. Maka hati-hati yang senang bahtul masail ini. Ya hati-hati yang senang bahtul mata masail. Hati-hati jangan-jangan kita masuk di dalam babnya Imam Bozali. Karena Imam Bozali menyebutkan kalau pengen menguji hatimu wahai orang alim sombong atau tidak bahtul masail ayunadir fi mas'alatin wahidatin misalnya untuk mendialogkan satu masalah coba kalau kebetulan kebenaran di mulut temennya bisa terima atau tidak kalau tidak bisa terima itu adalah kesombongan botol kaki kesombongan menolak kebenaran ini mengerikan orang alim jadi yang pertama orang alim ustaz sombong kalau sudah merasa jadi ustaz diingatkan oleh murid bisa berat kalau diingatkan oleh orang lain dia akan berkata ini orang ingetin saya siapa sih siapa Ya orang begitu nggak ngerti. Saya itu lebih tahu kesombongannya itu akan menghancurkannya di akhiratnya nanti. Ini alim. Kemudian yang kedua ada orang yang sombong dengan ibadahnya. Sombong dengan ibadah. Ada bisa bisa saja sombong dengan ibadah. Merasa ibadahnya lebih bagus kalau melihat orang lain selalu berkata, biarpun ya haji ke Mekah dua kali tapi mana buahnya tahajud aja nah, nggak pernah saya tahajud sudah tiga tahun jadi ngeliat orang lain merendahkan kalau ada orang infak sedekah eh, biarpun infaknya jutaan tapi kan tidak pernah dia hadir pengajian padahal majelis ilmu kan luar biasa gara-gara dia orang hadir pengajian jadi ada kesombongan itu yang disebabkan oleh kebaikan Alhamdulillah rupanya orang berbuat baik pun tidak selamat ya orang melakukan kebaikan ternyata bisa saja tidak selamat karena setan sudah berjanji la'akahudan nalaum sirotokal mustaqim setan itu akan menjerumuskan orang itu kadang dengan cara itu ibadah rajin sehingga ada seorang kata Imam Ghazali disebut menyebutkan ada orang melakukan ibadah itu ternyata dengan memaksa dan dia bisa melakukan ibadah dengan paksa ternyata apa? Hanya ingin tidak mau kalah dengan ahli ibadah di samping sana bukan di hadapan Allah. Karena di kampung sana ada orang masyhur dia ibadahnya apa? Dia setahun puasa atau dua tahun puasa bangun malamnya seperti itu. Bangun malamnya luar biasa, puasanya begitu. Dia menandingi itu semua biar punya dia memecahkan rekor, aku bisa mengalahkan dia. Bukan karena Allah dan ini banyak. Banyak kata Imam Ghazali, orang melakukan ibadah ternyata dengan ibadahnya itu malah sombong. Ibn Athaillah Sakandari juga menyebutkan alangkah banyaknya ibadah yang menimbulkan kesombongan dan alangkah banyaknya kemaksiatan yang menjadikan orang itu tawadu. Sehingga bisa disebutkan ada sebagian ibadah sebagian kemaksiatan lebih bagus daripada ketaatan. Tapi jangan dimaknai sendiri. Kata kemaksiatan yang menjadikan seseorang menangis memohon kepada Allah lalu kembali kepada Allah lebih bagus daripada ketaatan yang dilakukan oleh seseorang tetapi menjadikan dirinya sombong karena itu menjadikan rusak hatinya dan menjadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ini termasuk bagian daripada hakikatnya Ibn Athaillah as dari ibadah. Ternyata adati yang rajin ibadah ini kalau tidak dicermati, ternyata bisa sombong dan ini tidak bisa halus sekali kesombongan ini. Jadi kalau melihat kebaikan orang itu tidak bisa menyanjung. Dia langsung melihat dirinya, saya juga punya. Kalau ada orang berbuat baik tidak bisa berkata Masya Allah, semoga Allah terima Allah. Oh tidak. Ada cuma begitu aja masa ini juga bisa. Saya bisa. Saya juga punya. Saya punya sholat malam, saya juga sedekah, saya begini. Dan itu adalah kesombongan-kesombongan karena amal baik. Hati-hati yang punya amal baik harus dicermati. Jangan sampai kita menjadi sombong karena amal baik kita. Sholat kita, haji kita, haji empat kali beda dengan haji sekali. Jadi yang namanya sombong ini tadi, bibitnya riak ada. Jadi tadi sombong, itu bibit dari ujub. Tadi yang bangga dengan amal baiknya, ujub bisa saja ria, bisa saja dengki. Jadi semuanya kalau sudah orang sombong itu kumpul semuanya. Kalau orang sombong itu mendengki gampang. Mendengki orang gampang. Kemudian riak gampang. Ujuk gampang karena kesombongan di dalam dirinya. Ada lagi yang disebutkan oleh Imam Ghazali sebab kesombongan lain adalah nasab. Bahaya sekali itu nasab. Imam Ghazali juga panjang lebar menjelaskan tentang orang terjerumus gara-gara nasab. Sombong dengan nasabnya, mentang-mentang anaknya kiai. Yang kiai mah bapaknya kan. Anaknya mah belum kiai. Tapi kemana-mana merasa jadi kiai. Sehingga kalau diajari oleh orang dia selalu ngomong bapakku lebih tahu, padahal dia mah goblok. Susah belajar di sana sini kalau diajari oleh orang selalu ngomong ini murid bapak saya. Nah ini anaknya kiai hati-hati. Anaknya orang berilmu karena punya nasab kepada berilmu. Nasab ini menjerumuskan kalau orang tidak paham. Nasab Nasab yang baik merendahkan orang lain. Saya punya nasab. Siapa yang punya bapak seperti bapakku? Siapa yang punya kakek seperti kakekku? Siapa? Dan nah, ini adalah termasuk kesombongan yang membahayakan dari Imam Ghazali waktu bercerita tentang nasab ini suruh mencermati Suruh mencermati nasabmu, ada nasab yang hakiki, nasab yang yang yang nasab itu asal. Ada asal yang maknawi, ada asal yang hissi. Asal maknawi memang betul kamu itu adalah anaknya si A, tapi asalmu yang sesungguhnya dari apa? Nasab jauhmu dari debu. Nasab pendekmu air mani yang hina. Apa yang perlu kau sombongkan? Bahannya sama semua dan Imam Ghazali jangan sampai kita masuk dalam sombong nasab. Bukan masalah nasabnya yang dibahas nanti akibat kesombongan itu loh yang membahayakan seseorang. Bisa saja ia menolak kebenaran karena kesombongan. Baik sombong ilmu, nasab atau yang lainnya. Anaknya guru, anaknya guru kalau mondok di mana-mana itu memang repot ini. Banyak ini ada pengaduan. Kalau sudah anaknya kiai susah ngajarnya merasa jadi kiai sebab sama murid-muridnya sudah kecium tangannya semuanya jadi merasa jadi kiai sehingga banyak bapaknya mati pun biarpun goblok dia diangkat jadi kiai ada di sebagian tempat seperti itu kenapa? karena memang itu adalah pangkat kekiaian itu pangkat ya. pangkat di hadapan Allah aslinya cuma karena sudah dirubah menjadi makan di depan manusia, itulah kesombongan yang diwanti-wanti oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Kalau sudah yang dicari adalah pangkat di dunia, maka tidak mustahil ada kiai saling mendengki, ada kiai rebutan pondok dengan adiknya, ada kiai macam-macam rebutan eh, sama adiknya bermusuhan. Kakak adik, sumbernya sama, bapaknya sama, ibunya sama, rupanya bapaknya meninggal dunia yang dibagi dua kos-kosannya kan kantinnya dibagi dua macam-macam pokoknya dibagi-bagi bagi begitu terus ribut kenapa ada kesombongan ini? kesombongan pengen dia yang paling berhak saya anak pertama paling berhak saya anak laki-laki paling berhak saya anak paling pintar berhak saya selalu begitu aku yang disebutkan dan aku itu adalah kalimat yang diucapkan oleh iblis ini nasab ada hati-hati dengan nasab kemudian juga ada orang sombong dengan pengikut raja dengan pasukannya, ustadz dengan jamaahnya, masya Allah. Siapa jamaahnya lebih besar dari jamaah saya? Coba lihat. Jujur, semua orang memang harus memang punya bibit-bibit itu, bibit dengki, bibit ini. Termasuk anak Nabi Adam pertama kali kejahatan yang dilakukan oleh manusia adalah kedengkian. Persaingan antara Qabil dengan Habil jadi kedengkian antara mobil dengan Habil, jadi dengki. Dan dengki itu nanti berkembang menjadi sombong, pengennya dia yang paling hebat. Jujur, para ustadz, kalau datang ke majelis pertama kali yang dilihat apanya? Tampilan. Mohon maaf. Biasanya ini godaan ini, tinggal minta maaf pada Allah nanti. Tidak apa-apa, semua koreksi masing-masing. Parkir mobilnya penuh atau tidak? Setelah itu jamaahnya banyak atau tidak? kalau sudah parkir beda ya parkir motor saja beda parkir mobil ya, kalau jamaah saya parkir mobil semuanya nanti meningkat mobilnya dilihat mobil apa yang parkir antara angkot mobil sedan mobil ini ini berbeda. bisa saja ini adalah godaan bagi para ustaz ini hati-hati atba pengikut ini kalau jamaah saya mobilnya Mercy semuanya kalau jamaah saya mobilnya angkot semuanya mobil saya sepeda semuanya biar ini sudah musibah ini. Tidak usah, pokoknya ini adalah koreksi untuk diri sendiri yang merasa berbangga dengan itu semua ayo dirubah saat ini. Sebelum nanti menghadap kepada Allah tidak laku lagi permohonan-permohonan aku nanti ya Allah, saya menyesal, sombong saya mau saya tarik lagi, tidak ada. Seksa nanti di akhirat, sudah tidak ada lagi. Mumpung sekarang masih ada di dunia, ayo kita sekarang mengoreksi diri kita yang ustaz dengan pengikutnya. Pengikut Masya Allah luar biasa. Jadi banyak orang terjerumus dengan pengikut. Dan ini juga sangat membahayakan di dalam kehidupan kita. Pengikut harta. Selanjutnya adalah harta. Oh, luar biasa. Sombong dengan harta. Seolah bisa membeli semuanya. Tersinggung sedikit. bisa beli kamu nanti. Jangan macam-macam dengan saya. Berapa sih? Enak aja kamu dengan saya. Ini sama toko lah, beli semua sama kamu-kamu. Yang ngerti tidak? Jangan mau macam-macam dengan saya. Kok eh, eh, hebat bener nih. Nah, besok bangkrut, nggak tahu dia. Ada sombong dengan hartanya. Sombong dengan harta, bahaya. Dengan kekayaan itu orang meninggal dunia nggak punya apa-apa, mau sombong apa? Mau meninggal dunia yang dipakai kain kafan, nggak perlu pakai bermain, nggak ada. Karena apa sih kafan saya ada. Ini orang mau meninggal dunia. Kita harus berpikir bahwasanya dunia ini ternyata untuk orang yang kita tinggal, bukan untuk kita. Kita kumpulkan setiap hari, kita sombongkan, kita banggakan. Masya Allah, siapa yang memberi dunia? Allah. mengajari yang sombong dengan suka main perintah suruh pergi ke pasar membeli hajatnya sendiri dengan tangannya sendiri. Jadi para bapak-bapak yang biasa berduit kaya, ayo pergi ke pasar, nawar ikan asin lalu dibawa sendiri pulang ke rumah. Pembantunya suruh berjalan naik mobil, dia ya, naik becak. Kok nyeksa sendiri? Oh perlu nyeksa diri itu perlu untuk membenahi hati masalah, pakai yang mewah bukan ada masalah. Berubah kadang-kadang kalau sudah pakai mobil mewah itu cara jalan itu mulainya pun sudah beda. Mobilnya suka macet, sembunyi ada ketahuan. Siapa itu? Mobilnya mewah kelihatan. Masya Allah. Jadi godaannya luar biasa dengan yang namanya harta, itu bisa menjadikan kita itu akan sombong dan sombong dengan harta kata Imam Ali juga hina orang yang sombong dengan hartanya suruh berpikir berapa banyak yang akan dibawa berapa banyak yang akan dibawa makan pun ternyata terbatas ada beberapa suap saja lebih dari itu justru malah jadi penyakit jadi kalau orang sombong itu sebenarnya tidak pantas kalau tahu hakikatnya, dia tidak akan sombong. Hakikat kita ini ilmu yang diberi, yang memberi Allah, kekuatan yang memberi Allah, kegantian Allah yang kasih, pangkat Allah kasih, bisa dicabut sewaktu-waktu. Digambarkan orang yang sombong, senang disanjung, itu seperti mohon maaf orang dari WC, dari toilet, habis buang air besar Kemudian keluar, setelah keluar itu ada orang bilang, oh bau wangi. Sambil keluar bangga siapa dulu. Ada. Ya begitu orang sombong itu. Jadi merasa bahasanya itu benar tidak. Ini semua adalah tidak sesungguhnya. Kita ini yang bisa juga katanya kamu begini, kamu hebat. Maka kalau sudah bergembira dengan itu semuanya, senang dengan itu semua, maka berubah itu. Yang mula-mula jadi nikmat malah jadi bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, barangkali kita akan perlu lebih banyak merenungi nanti sampai di rumah berusaha kita untuk menghilangkan kesombongan. Tolonglah yang tua bagaimana beradab dengan yang muda. Kalau yang muda mah kewajiban dengan yang tua. Jadi kadang-kadang kita sampai dikatakan oleh Imam Ghazali seorang kalau sudah sombong dengan ilmunya itu kadang-kadang selalu ingin orang datang kepadanya orang ziarah kepadanya bukan menziarahi, orang bersalam kepadanya bukan dia yang mengucapkan salam orang berdiri untuknya bukan dia yang berdiri selalu ingin diperlakukan semacam itu jadi orang berkumpul sama orang kaya pun begitu orang kaya, orang punya pangkat, cuma intinya kalau sudah punya kesombongan, pengen selalu orang itu berbuat untuknya, bukan dia berbuat untuk orang lain. Kalaupun dia berbuat orang lain untuk orang lain, karena dia sombong, pasti ada maksud di balik itu agar orang lain berbuat, berbuat, berbuat untuknya apakah menyanjungnya, apakah nanti mengeluh-elukannya, itu adalah kesombongan yang hanya akan menjerumuskan orang tersebut di, di, di akhirat sehingga benar disebutkan oleh Rasulullah la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu mithqalu dzarratin minal kibri kalau orang di dalam hatinya ada kesombongan sedikit maka itu akan mengantarkan ke neraka karena akibat dari kesombongan itu susah menerima kebenaran ayo kita semua mohon kepada Allah kita minta kepada Allah agar Allah menjauhkan kita dari kesombongan yang membahayakan itu, kesombongan yang mengerikan baik dengan harta kita ataupun kecantikan, ketampanan kita atau yang lainnya dari ilmu kita, pangkat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jangan sampai itu semua menjadikan kita sombong. Ini mari kita lanjutkan dengan kitabnya Ibn Atta'ilah Sekandari di dalam hikmahnya kita sudah masuk ke hikmah yang ke Hai Mana? Lima? قال المصنف قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبحكمه وبحكمكم في دار امين الى kita sudah sampai pada hikmah yang ke-54 Al-Hikmatur Rabi'atu wal Khamsuna Hikmah yang ke-54 bin Athaillah Sakandari menyebutkan an-nuru jundul qalbi. Cahaya kemarin sudah kita sebutkan cahaya itu pemberian dari Allah, atau rabbani. Pemberian dari Allah adalah jundul qalbi, pasukannya hati. Pemberian dari Allah yang sifatnya maknawi, itu adalah pasukan hati kama annal Jundun nafsi seperti halnya kegelapan itu adalah pasukannya hawa nafsu. Nur di sini bisa dimaknai nur iman, nur hidayah, nur Islam, nur ketakwaan, cahaya iman, cahaya ketakwaan. Itu adalah pasukan-pasukannya hati. Wa nadul mata dan kegelapan, kegelapan maksiat, kegelapan syirik. Itu akan menjadi jundun nafsi pasukannya hawa nafsu. Faida aradallahu ayan surah abdahu Kalau Allah Faida aradallahu jika Allah menginginkan Ayat surah untuk menolong abdahu hambanya Amadahu Allah akan memberikan kepada hamba tersebut Pertolongan Bijunudil anwari Dengan pasukan-pasukan cahaya Pasukan-pasukan cahaya Pasukan-pasukan ini yang membawa hatinya menjadi baik Pasukan Junudul Anwar Pasukan hati Pasukan cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala. dan akan memutus dari orang tersebut Madadadulmi Madadadulami Pemberian pertolongan yakni kegelapan Allah akan memutus dari sebab-sebab kegelapan wal dan sambung hatinya ke dunia begini. Kurang lebih dengan hikmah yang sebelumnya bahwa cahaya-cahaya pertolongan Allah, hidayah taufik itu adalah pasukannya hati. Itu yang mengawal hati. Begitu sebaliknya kekufuran, cinta kepada kemaksiatan itu adalah juga pasukannya hawa nafsu. Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan seorang hamba itu mulia, maka akan dikirim oleh Allah pasukan-pasukan hati. Tetapi sebaliknya kalau Allah ingin menghinakan seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirim mengutus pasukan-pasukan hati tadi sehingga yang datang adalah pasukan-pasukan kegelapan yang akan menjadikan hawa nafsunya semakin beringas sehingga orang tersebut biarpun punya ilmu dia susah meninggalkan kemaksiatan Kata hawa nafsunya yang menguasainya intinya semuanya kembali kepada Allah maka oleh Ibn Atta'illah Sakandari diingatkan berulang-ulang bahwa itu semua pemberian dari Allah, maka pandai-pandailah kita menghadap kepada Allah untuk kita mendapatkan cahaya-cahaya atau pasukan-pasukan hati. Yang pertama adalah dengan banyak kita membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu, kalau kita sering membaca Al-Quran, Allah akan mengirimkan di hati kita pasukan-pasukan hati. Yang kedua adalah dengan banyak membaca wirid. Wirid itu adalah zikir-zikir, tasbih, tahlil yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tidak yang tidak gemar membaca Al-Quran dan juga tidak senang membaca wirid-wirid yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak senang membaca solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ia tidak akan mudah mendapatkan pasukan-pasukan hatinya. Maka yang akan dikirim nanti yang akan datang pasukan lawan nafsu. Jadi dengan berzikir kepada Allah, kemudian juga beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah upaya agar kita bisa mendapatkan pasukan-pasukan hati agar hati kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Imam Ghazali dalam risalah Qudsiyahnya Muqaddimah di dalam Ihya juga disebutkan bahwa kalau orang ingin mendapatkan bimbingan dari Allah itu bukan dengan dialog falsafah. Kalau orang ingin mendapatkan bimbingan keimanan bukan dengan dialog falsafah bukan dengan membaca Al-Quran dan banyak berzikir kepada Allah setelah itu ia akan belajar dengan akalnya sebab orang dengan akalnya tidak cukup kalau Allah tidak menghendaki orang tersebut mulia maka biarpun dia mengerti kebenaran dia akan bisa menerima kebenaran dan Abu Jahal adalah contohnya di dalam hal ini jadi minta kepada Allah. Kita selalu koreksi saat ini. Bagaimana kita dengan Allah? Baca Al-Quran kita seperti apa? Pikir kita seperti apa? Jangan hanya kita mem mem memperkaya pengetahuan apa akal kita, akan tapi ternyata kita tidak pernah menyisihkan waktu sebelum tidur baca surat Al-Quran yang bersatu lembar. Satu lembar saja satu lembar atau berapa ayat sebelum tidur atau setelah tidur minimal sehari harus kita dengan Al-Quran Kemudian kalau itu membaca istighfar, salawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu yang menjadikan hati kita itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan di saat itu kita akan mendapatkan pertolongan. Jadi untuk menjaga hati kita, untuk mendatangkan pasukan hati adalah membaca Al-Qur'an. Yang kedua adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian setelah itu belajar ilmu. Seperti ini. Ternyata ini urutan terakhir. Jadi urutan terakhir maka ada sebagian para ulama majelis taklimnya dibarengi dengan zikir. Ya. Ada majelis taklimnya dibarengi dengan zikir. Itu adalah bagus yang demikian itu. Karena zikir itu biarpun orang tidak paham akan tapi ada rohnya Makanya kami himbau agar praktis semuanya membiasakan pikir di rumah. Di sini adalah majelis taklimnya. Jangan sampai lupa memohon kepada Allah. Termasuk tadi memimang untuk menghilangkan kesombongan sebelum kita mempelajari ilmu seperti ini, tentunya yang harus kita dahulukan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca yang mutakabbir yang banyak, yang berhak sombong hanya Allah saja. Kita enggak pantas sombong. Allah yang Allah yang maha besar, Allah yang maha besar, Allah yang maha besar. Kita ini adalah kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Semoga Allah menjauhkan kita dari kesombongan. Jangan sampai di antara kita ada ustaz yang sombong termasuk yang berbicara. Jangan sampai di antara kita ada orang kaya yang sombong. Jangan sampai ada di antara kita pejabat yang sokong Ini yang mengerikan Jangan sampai Allah menyisakan penyakit hati kita Kita tidak ingin menghadap Allah dalam keadaan kita bangkrut Kita tidak punya amal baik yang diterima Amal baik banyak di dunia Tapi kalau tidak diterima itu akan sia-sia Baik sampai di sini saja Barangkali ada hal yang mau disampaikan Dipersilahkan Allah dalam bisawab Langsung saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya belum dari Palembang. Ini bu ya, misalkan ada seorang siswa SMA dia ingin menghadapi suatu ujian nasional. Terus sebelum menghadapi itu dia itu sangat sangat rajin dalam beribadah sampai yang sunnah wajib semua dilaksanakan. Dan ketika melihat hasilnya itu dia tidak kan tidak tidak lulus gitu sampai akhirnya dia kecewa dan sampai ngedrop gitu ya itu termasuk penyakit hati atau bukan itu kekecewaan yang sangat gimana itu membuat dia putus dan bagaimana caranya membuat dia kembali lagi seperti semula gitu seperti sebelum menghadapi ujian itu sehingga selalu ketawa di jalan Allah terima kasih mungkin itu aja yang warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusti Muhammad Nur dari Masjid Kesinangan, Kesinangan. Ustaz, uh, marak di sekeliling masyarakat kita yang sudah melaksanakan ibadah rukun Islam kelima itu uh, sering dipanggil Pak Haji atau Haji, Sementara Allah di dalam Al-Quran tidak pernah mencontohkan memanggil Rasulnya Haji Muhammad. Nah, dari sudut pandang yang memanggil dan dari sudut pandang yang dipanggil, apakah ada itu pencerminan dari unsur-unsur kesombongan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Wati Gunuman dari PKID. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama, apa hukumnya bermain musik dengan menggunakan alat musik seperti gitar dan drum? Yang kedua, kalau memang dilarang, Bagaimana dengan seorang musisi atau pencipta lagu yang menghasilkan uang lewat hasil menciptakan lagu? Apakah uang tersebut halal atau haram? Karena ada beberapa orang yang berpendapat bahwa lagu itu membuat hura-hura huru hara di kalangan masyarakat khususnya anak-anak muda. Yang ketiga, lalu alat musik apa yang boleh digunakan? Demikian pertanyaan dari saya. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, apa hukumnya memakai KB steril? Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum ini pertanyaannya keluar dari tema Uh, eh, yang saya tanyakan dalam dalil itu ada yang mengatakan bahwa Allah tidak akan pernah mengampuni dosa sendiri Itu batasannya di mana? Yang kedua, sering dalam hukum Islam itu ada seperti haji katanya syaratnya harus merdeka. Pada zaman ini merdeka itu dalam pandangan zaman sekarang itu bagaimana Pak? Atau bukan hamba sahaya? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum. undang-undang ya mau menanyakan sekarang ini kan ada yang kalau ada konser rock gitu ya itu kan kadang-kadang penontonnya itu kan gandakannya kan termasuk yang kurang enak dipandang gitu ya kadang-kadang terbersih kayak omongan setan gitu apakah ini termasuk sombong ya, gitu terima kasih wassalamualaikum Anak-anak muda pada rajin ke masjid sholat malam ibadah untuk ujian. Ternyata setelah itu ada yang tidak lulus, putus asa. Maka yang perlu dicermati adalah dia belum mengerti makna memohon kepada Allah. Kalau dia melakukan permohonan di malam hari apa yang diinginkan? Cukup lulusan saja atau kemanfaatan? Jadi kalau dia salah meminta biasanya semacam itu. Kalau minta kepada Allah kemanfaatan yang baik yang diberikan oleh Allah. maka di saat tidak lulus pun dia akan legowo yang penting aku ini sudah memohon kepada Allah. Dan yang harus kita ketahui bahwa setiap permohonan hamba Allah itu akan diberi oleh Allah sesuai dengan janji Allah. Udhoni, astajib minta Allah kepadaku akan aku kasih. Ini harus kita yakini, Allah bakal kasih. Cuma kita harus tahu Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Kita pernah bahas juga di dalam bab doa. Allah kadang memberi kepada kita sesuatu yang lebih kita butuhkan daripada yang kita minta. Kita ini benar-benar lemah. Kalau minta kadang-kadang kurang perlu. Setiap hari minta duit, perlu ya Allah, semoga rezeki saya tambah, tambah, tambah. Apa? Ya, Duitnya satu miliar. Jantungnya sakit, paru-paru sakit. Gimana kira-kira? Nah, dia lupa tidak pernah minta ya Allah jagalah jantungku, jagalah paru-paruku, kolesterolku, ya Allah gak pernah. Dia mintanya rezeki dulu. Tapi Allah sayang rizkinya tidak diberi oleh Allah tapi dialihkan oleh Allah kepada kesehatannya jadi yang harus kita kukuhkan bahwasanya adik-adik kalau anda sudah meminta kepada Allah Allah bakal kasih cuman kasihnya itu kadang-kadang tidak seperti yang kita minta di dalam Al-Quran dicontohkan seorang wanita mulia, soleh balik namanya Hannah Hannah itu adalah seorang soleh kalau minta pasti dikasih oleh Allah Hannah itu minta anak laki-laki ternyata oleh Allah diberi perempuan yang namanya Siti Orang yang tidak sesuai dengan permintaannya. Walesa dakaru kalau unta pula-pula menduga laki-laki memang gak saya kayak perempuan. Saya minta laki-laki biar bisa beribadah mulia dimuliakan oleh Allah laki-laki. Tapi oleh Allah diberi perempuan, ternyata perempuan ini mulia. Perempuan yang sangat mulia yaitu Sayyidah Maria. Sayyidah Maria luar biasa. Biarpun beliau adalah seorang wanita bisa beribadah total di tempat peribadatan. Bahkan sampai seorang nabi namanya Nabi Zakaria itu terheran-heran yang namanya Siti Maryam itu di saat di musim panas kok ada buah musim dingin, di saat musim dingin ada buah musim panas. Sampai yang namanya Nabi Zakaria agar mendapatkan putra dari Al putra minta kepada Allah di tempat guna, di tempat berdoanya Siti Maryam. Di tempat Siti Maryam memohon, Nabi Zakaria memohon. Jadi begitu mulianya Siti Maryam sampai tempatnya itu penuh berkah. Malaikat rahmat biasa turun kalau ingin mendapatkan anak berdoa di tempatnya Siti Maryam. Tidak sampai di situ ternyata oleh Allah diberi lagi Maryam punya anak laki-laki yang namanya Nabi Isa. Jadi jangan buru-buru. Jadi adik-adik kita harus kita tanamkan, nah adikku asalkan kau berdoa dan tidak pernah putus Allah akan kasih. Kalau tidak lulus hari ini Allah akan ganti suatu ketika yang tanpa diduga-duga. Sehingga makna kemanfaatan itu nanti bukan sekarang kalau cuma lulus saja itu belum tentu manfaat. Akan nah, tapi kemanfaatan itu nanti ada orang cerdas lulus, tatonya nggak berhasil, nggak dapat apa-apa. Lamar kerja enggak, nggak sakit-sakitan, keluarganya rusak, macam-macam. Ada orang cerdas kayak begitu. Di yang mereka terus, kelulusan ujian kecil. Tapi nggak pernah mohon kepada Allah. Ternyata di saat lulus kuliah sekalipun cari kerjaan susah, dapat gaji gak manfaat, terjerumus dalam masalah-masalah yang gak benar karena apa ilmunya tidak manfaat. Ada lagi sekolahnya pas-pasan, kalau ujian terkepres terus, mesti heran dulu. Tapi ternyata pada akhirnya nanti sudah subhanallah itu kok enak hidupnya. Karena di saat ia menuntut ilmu dia penuh dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Bukan Jadi Anda minta kepada Allah sudah cukup. Kemudian setelah itu serahkan kepada Allah. Kalau memang diluluskan oleh Allah hari itu, berarti ini adalah termasuk perkabulan doa yang didahulu di situ. Kalau tidak diberi kelulusan, ketahuilah Allah pasti ngasih yang lainnya yang Anda tidak tahu bisa lebih penting, lebih manfaat daripada yang Anda minta daripada kelulusan itu saja. Itu harus kita buat besar hatinya. Itu adalah keindahan di dalam berdoa semuanya. Lah kalau dia ternyata akhirnya putus asa masjid nggak mau, ya sudah. Makanya ketahuan oleh Allah nggak dikasih orang yang model begitu. Hah? Padahal dikasih orang lain lain yang justru sudah sama Allah nggak dikasih. Inna Allah yang taubat al abdi. Eh, inna Allah inna Allah inna Allah yastajibu butuh abdi malam yakjal. Allah itu akan mengkabul doa hambanya asalkan nggak buru-buru. Bisa dilihat silsilah dakwah, silsilah bermanfaat agar doa bisa dikabul. Allah itu akan mengkabul doa hambanya asal nggak buru-buru. Nggak buru-buru itu gimana? Ada orang doa, oh, saya itu sudah doa setahun masih gini saja. Nah itu buru-buru. Saya minta jodoh sampai pengajian melulu setiap pengajian saya ngambil doanya terus masih ah, nggak dapat jodoh nggak dapat bener atau? begitu runtut kepada Allah. Saya sudah duhaan tiap hari masih saja melarat. Saya sudah melarat itu yang tidak sholat saja kaya. Nah, itu memang orang yang tidak pantas mendapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan buru-buru kalau minta kepada Allah, serahkan kepada Allah sebab apa? Setiap permintaan pasti Allah kasih, cuman bedanya kadang kita tidak tahu dipindahkan ke anaknya. Tetangga pada kena mutaper, anaknya selamat sendiri. Nah, aman tuh. Jadi begitulah Allah itu maha maha tahu. Sampai ini kemarin sudah lalu ya di dalam hikmahnya Ibn Atta'ilah dari Allah itu akan memberikan sesuatu itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan pada waktu yang Allah tentukan bukan sesuai yang tentukan Anda tentukan Allah yang menentukan mana yang paling tepat ini menjadi lega hati di saat menghadapi yang demikian itu jadi ajari mereka untuk tabah. Jadi memohon itu kewajiban bagi kita untuk di, diberi oleh Allah agar kita diberi oleh Allah. Jadi permohonan itu satu keharusan. Maka kami senang beberapa waktu yang lalu ada perkumpulan anak-anak muda di sini untuk memohon istiqomah, memohon kepada Allah agar dimudahkan di dalam ujian. Maka waktu itu kami sambungkan bukan saja mudah dalam ujian. Semoga Allah memberikan ilmu yang manfaat. Dan kalau ilmu manfaat ini di luar dugaan, bukan urusan lulus tidak lulus, manfaat ilmu manfaat kalau bekerja kerjaannya kalah jadi duit barokah itu karena ilmu yang manfaat kalau ilmu yang tidak manfaat adalah rugi kedua adalah masalah haji panggilan Pak Haji itu juga propaganda setan ya sebab memang ada orang melakukan rukun Islam Sahadat gak pernah ada panggilannya sahadat Ali sahadat Umar, sahadat sahadatnya. Sholat pun gak ada sholat Ali, sholat siapa. Hanya haji saja. Memang itu memang ada ceritanya ya. Sebab haji itu kalau zaman dulu itu mahal. Jadi kalau orang bisa haji itu adalah orang kaya. Jadi saya pernah membisikkan. Makanya kalau ada orang naik haji dan dipanggil Pak Haji bisa kedungel itu orangnya. Karena ada unsur kesombongan di dalam hatinya. Jadi bagaimana kita kita menghargai orang itu perlu kalau kita menyanjung orang boleh-boleh saja. Siapa yang melarang? Rasulullah tidak melarang menyanjung orang. Orang ini rajin sholat boleh. Orang ini pernah melakukan ibadah haji boleh. Yang nggak boleh adalah kita pengen dipanggil semacam itu, itu tidak boleh. Kalau kita memanggil orang menghaji, ini adalah adab di dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Kita menghargai orang, termasuk kesombongan itu adalah nggak bisa menyanjung orang, itu sombong. Jangan kita menghindari sombong, masuk sombong soal Aji aja pakai sebut-sebutan pedagang saya mau panggil Pak Haji hari hari mak mak kita ya sombong rupanya saat itu karena kita tidak bisa naik haji rupanya jadi sudah lain hati ini pelik sekali sudah lah panggil Pak Haji biasa yang penting di saat kita dipanggil Pak Haji atau nggak Haji sama gara-gara kartu undangan gak ada hajinya nggak dapat tentu. enak aja Haji 27 juta nggak ditulis nah ini ada itu kesombongan dan juga masuk bab jadi setan itu pinter yang haji, haji, haji, haji. Dan itu kelihatannya hanya di Indonesia sama bagian India itu ada banyak anjing itu yang jauh Banyak biayanya mahal. Kalau dulu sapi tujuh sama tanah satu bau, nggak tahu berapa itu tunanya. Sapi tujuh tanah satu bau. Kalau duit sekarang 120 juta katanya. Haji sekarang itu. Makanya kalau tidak disebut kan rugi kata setan. 120 juta rugi. Sekarang mampu orang 30 juta bisa haji. Dulu mahal sudah begitu 6, 6 bulan. Jadi kalau ada bapak mau naik haji, orang tua naik haji, mbak haji itu kayak mau hilang sudah. Pulang. Itu pulangnya lama karena biayanya mahal, setan yang berisi rugi kalau haji tidak dipanggil. Sholat pak gratis, gak usah sebut gak apa-apa. Ya, jadi kalau memang ada godaannya intinya kalau anda tidak disebut Pak Haji jangan marah, jangan ngedumel. Kalau ada ngedumel langsung coret kamu tidak ikhlas. Tapi kalau kita mau panggil orang lain dengan gelar Pak Haji itu tidak ada masalah karena itu bentuk menyanjung orang atau mengingatkan orang akan posisinya. Kamu sudah haji, muslim yang sesungguhnya. Ustaz, Ustaz tidak pernah Nabi Muhammad nyebut orang Ustaz. Kan tidak ada. Ya. Ustaz Rasulullah tidak ada. Padahal Rasulullah adalah paling batas disebut ustaz. Tapi penghargaan buat muallim, ustaz yang sesungguhnya adalah Rasulullah. Tapi ada gelar lain yang namanya Rasulullah An-Nabi Al-Wahi. Banyak gelar-gelar Nabi Muhammad yang lebih penting daripada gelar Pak Haji dan gelar Ustaz. Nah, ini, ini jadi jangan sampai kita itu menghindar daripada satu hal, tak taunya kita masuk bab kesombongan. Ini memang pelik. Kemudian yang ke selanjutnya masalah musik itu ceritanya panjang kalau alat musik tetapi koidahnya ada dan itu juga pernah dibahas masalah alat musik. Alat musik itu tidak ada hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad kecuali bunyinya saya di ala ummati yuhilluna al-hirra wal khamra wal ma'azif. Hadis riwayat Imam Bukhari. Bahwasanya nanti akan datang suatu ketika pada umatku, umatku itu mereka menghalalkan yang namanya al-khamra khamr, al-hirra perzinaan wal ma'azif alat-alat yang melalaikan. Jadi ini adalah zaman rusak. Yang menghalalkan khamr namanya kafir. Khamr kok dihalalkan padahal Al-Qur'an yang melarang. Perzinaan dihalalkan ka tapi kalau ma'azif alat-alat yang melekat belum pernah ada larangan sebelum itu kecuali hadis ini. Maka bagaimana para ulama menyikapi hadis ini? Maka karena ini didejerkan dengan sesuatu yang berat, maka mereka memberikan hukum ma'azif ini adalah berat. Jadi hukum ma'azif alat ma'azif lazim alat-alat yang melalaikan itu hukumnya juga haram seberat haramnya zina sama khabar tapi ma'azim itu sendiri apa? apakah semua alat yang melalaikan disebut ma'azim? sebab rebana juga diperkenankan oleh Rasulullah sebagian seruling juga diperkenankan oleh Rasulullah genderang untuk perang dan untuk perang juga diperkenankan oleh Rasulullah lalu kira-kira yang mana? lalu semua yang melalaikan tidak banyak yang melarikan diizinkan Rasulullah misalnya muda batu nisa mencumbu istrinya juga diizinkan main kuda untuk perang juga diizinkan main perang panah itu biarpun lalai juga diizinkan jadi ternyata ini perlu dibahas oleh para ulama akhirnya pembahasan dikemas alat musik nah ini banyak alat musik ma'azim itu langsung diartikan alat musik ma'azim adalah alat musik padahal yang namanya alat musik banyak yang diizinkan oleh Rasulullah SAW termasuk rebana tadi maka di situ perlu kajian oleh para ulama maka harus ditinjau lima hal satu kalau masalah pembahas ini tidak boleh langsung halal haram itu membodohi umat itu tidak akan boleh haram pusing halal tidak boleh harus ada dirinci yang pertama adalah Hukumnya menyandungkan syair dibahas oleh ulama jelas rinci. Hukumnya menyandungkan syair bagaimana? Yang kedua, siapa yang menyandungkannya? Ketiga, di mana tempatnya? Yang keempat, kapan waktunya? Ya, yang keempat kapan waktunya? pertama adalah hukum menyandungkan syair, hukum menyusun syair, menyang membuat syair. Siapa yang menyandungkannya? Di mana tempatnya? Kapan waktunya? Pak harus jelaskan. Syairnya bagus. Dicontohkan nyanjung Rasulullah seperti penyair-penyair Rasulullah Sayyidina Hasan bin Thabit atau syair-syair perang yang menjadikan orang semakin berani berperang itu ada di zaman Nabi SAW. Jadi syair otomatis boleh asalkan maknanya benar. Tapi kalau syairnya jelek jorok, kan banyak syair jorok, itu jelas langsung dipangkas dari awal sudah ada boleh. Kemudian siapa syairnya bagus, siapa yang menyandungkannya? Harus ditinjau, dilihat. Kalau yang menyandungkan bapak-bapak, di bapak-bapak tidak ada masalah. Tapi kalau ada wanita ganjil di depan kaum laki-laki, jadi tidak boleh. Biarpun itu adalah sholatullah, salamullah. Tapi ini perempuannya ganjil, bajunya nggak karu-karu di depan laki-laki, jadi nggak boleh. Ini perhatikan. Di mana dengan alat. Bagaimana hukumnya dengan alat? Para ulama sudah menjelaskan ternyata diharamkannya alat musik itu adalah dambul fusar bukan haram lidahi bukan karena haram bedanya. Sebab kalau haram bedanya banyak alat musik yang diperkenankan oleh Rasulullah termasuk rebana dan seruling dan masih banyak gerang-gerang-gerang, apa gerang untuk perang itu ternyata diperkenankan karena itu jenis alat musik untuk bangkitkan semangat. Jadi ditinjau oleh para ulama ternyata para ulama menyebutkan sebabnya diharamkan alat musik itu adalah alat musik yang merupakan dahbul fusai yang menjadi kebiasaan orang fasik dan itu bisa ditinjau dari rentetan riwayat hadis perzinaan minuman keras biasanya dibarengi dengan alat musik alat musik yang mana bukan rebana bukan jadi para ulama menjelaskan berarti dakul fusak, semua alat musik. Kalau orang yang menggunakan alat itu langsung dibilang orang fasik. Maka saat itu menjadi haram jelas. Barangkali yang menjadi tren mungkin sejenis musik yang sangat jelas. Kalau orang menyelandungkan musik itu langsung dicap dia adalah grupnya pemabuk, gobloknya orang yang macam-macam, yang tidak baik, pezina dan sebagainya. Ini adalah dakwah besar. Jadi jenis alat musik yang semacam itu, kalau orang menyenandungkannya, lalu main musik itu langsung diklaim, dicap orang sebagai orang fasik, itulah yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pun beberapa alat musik yang memang jika digunakan senang-senang rebana nanti dikembangkan rebana jadi ada jadi bana diperkenankan jenis ini mengisyaratkan bahasanya seni islami itu tetapi ketahuilah bahwa bermacam-macam pengembangan seni islami itu pun ternyata harus dicermati dan itu ternyata seni islami sekarang ada musik-musik ya musik religi itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa fikih tadi ada memang alat musik yang mutlak halal rabbana dan sebagainya karena itu pernah dikukuhkan oleh Nabi Muhammad SAW ada jenis alat musik yang memang betul-betul haram jenis alat musik yang memang itu menjadi kebiasaannya orang-orang fasik dan nanti yang tidak menjadi kebiasaan orang fasik ini dikembangkan itu nanti hukum digunakan untuk yang jelek jadi jelek, digunakan untuk yang baik pun jadi baik. Kemudian ada di musik religi, musik religi itu sebetulnya untuk berhijrah. Yang diinginkan adalah sudahlah kita bergembira dengan baca Al-Quran tanpa harus mendengar alat musik. Kalau ada radio menyemutar lagu-lagu itu bukan berarti para jamaah turun dengar lagu-lagu tidak. Itu hanya yang biasa dengar rock and roll, rock, rock, untuk berubah pelan-pelan. Nanti kalau sudah begitu menghafal salafatannya, jadi itu hijrah itu bukan berarti wah ini oh, menyeru untuk mendengar alat musik dan sebagainya. Bukan. Akan tapi bagaimana kita hijrah perlahan. Namanya hijrah itu jembatan. Dari bermusik-musik ria menuju tidak bermusik berat bagi sebagian orang. Hambar banget nih karena sudah terbiasa dengan musik. Akan tapi dirubah dirubah dari musik yang mutlak kafir menuju musik yang menuju solawatan dan sebagainya sampai dia bisa menghafal solawat solawat sehingga bisa saja subhanallah kalau mendengar alat musik itu yang terkenang adalah suasana yang baik di sebuah tempat baik itu pesantren atau di sebuah madrasah kemudian setelah itu yang terkenang adalah kebaikannya alat musik dia tidak punya sehingga dia bisa hijrah maka Mendengar musik-musik religi ini adalah bagi orang yang ingin hijrah dari musik yang tidak baik menjadi yang baik. Kalau sudah ustaz ahli ibadah apa perlunya dengan itu semuanya? Coba jujur. Gitu. Oh, ustaz ahli ibadah jangan membaca kita saja kadang-kadang tidak sempat punya waktu apalagi sampai harus dengar itu semuanya. Ini cuman biasanya mereka punya ide-ide untuk merubah bagaimana menghadirkan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk umat menyenandungkan lagu, lagu-lagu yang sifatnya indah, mengajak orang untuk beribadah. Jadi intinya musik yang diharapkan itu adalah musik yang menjadi ciri khasnya orang fasik. Orang fasik itu mabuk-mabukan, apa? Tahannut, jadi kayak laki-laki bergaya perempuan. Kemudian yang di situ ada mabuk-mabukan, perzinaan, jika alat-alat musik seperti itu mutlak itu adalah diharapkan oleh para ulama, termasuk Ibnu Hajar al Asqalani al Albahintami menyebutkan haramnya alat musik itu adalah dakbul fusak. Semua alat musik yang sudah menjadi ciri khasnya orang fasik itu yang haram. Setelah itu bisa dikaji, makanya menjadi mubah. Ya, kalaupun paling banter adalah makruh, jika alat musik itu bukan menjadi ciri khasnya orang-orang klasik. Itu saja. Dan sebenarnya ada pembahasan lebih luas untuk memberikan contoh-contoh. Nanti ada pun perkataan ulama yang lalu mengatakan haram tanpa syarat itu adalah berdasarkan hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu juga terburu-buru. Ada seorang alim ya, seorang alim abad keempat Imam Ghazali membahas dengan cara itu lima hal yaitu hukum menyandungkan syair, siapa yang menyandungkan, kapan waktunya, uh, di mana tempatnya, baru bagaimana digabung dengan alat ini semuanya. Jadi kalau sudah digabung ini lima hal ini baru dihukumi. Dihukumi. Jadi tidak bisa kita katakan langsung boleh. Sekarang banyak berlebihan. Gara-gara nasib diperkenankan yang menyandungkan perempuan, bajunya nggak keroleng, ya, masya Allah, bikin orang pusing. Sudah begitu atas nama sebuah pesantren malu lah kalau begitu. Nah itu yang perlu diharamkan. Kayak begitu-begitu. Jadi kalau memang masih menjaga terhormat, lalu rebana yang mulia, itu adalah sesuatu yang yang pernah juga ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ada jariah wanita-wanita yang memainkan rebana, biarpun ditakwil itu adalah wanita kecil, Agar tapi yang jelas di situ ada main rebana pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian masalah kabis steril KB itu ada hukumnya secara khusus. Pertama adalah KB itu sendiri boleh atau tidak mengatur kehamilan. Para ulama berbeda pendapat, kebanyakan mengatakan mengatakan bahasanya boleh orang menunda kehamilan untuk mengatur kehamilan untuk sebuah tujuan. Asalkan tujuannya jangan takut melarat. Kalau tujuannya takut tidak bisa ngasih makan, hukumnya haram. Jadi kalau ada orang berKB karena tujuannya takut nggak bisa kasih makan, hukumnya haram. Tapi kalau tujuannya adalah untuk mengatur kehamilan biar anaknya sampai umur 2 tahun biar anaknya itu sudah mulai bisa berjalan maka saat itu diperkenankan tapi diperkenankan pun ada jangkakannya pilih cara KB yang paling aman dohir batinnya secara syariat dan secara kesehatan kalau dia pakai KB yang mengganggu kesehatannya jadi haram nggak mengganggu kesehatan tapi caranya nggak benar ada jenis KB yang mutlak boleh azl mengeluarkan sperma di luar rahim jelas kemudian dengan cara menggunakan kondom yang sekiranya sang istri juga menyetujui kalau istri tidak setuju haram karena boleh kepada istri kemudian ada yang haram jenis yang mematikan tidak bisa melahirkan lagi itu haram mutlak kecuali untuk tujuan jika sang ibu memang tidak boleh melahirkan lagi menurut medis maka saat itu boleh seorang ibu melakukan KB yang memang sudah diputus apa itu dipotong sehingga tidak bisa melahirkan lagi itu boleh karena memang menurut medis sang ibu tidak boleh melahirkan lagi kalau melahirkan berbahaya akan mengakibatkan kematian tapi jika wajar ibu yang biasa-biasa tentu harus ada tujuan misalnya ada zaman sekarang kan banyak kelahiran yang tidak normal sesarnya sehingga tidak boleh melahirkan kecuali setelah 3 atau 4 tahun maka di sini perlu kontrasepsi kami dan mana yang harus dipilih yang aman apa kira-kira suntik kadang-kadang masalah hormon bisa mengganggu juga kesehatan seorang ibu bisa saja menjadikan uh, mungkin eh, ya menjadi tidak nyaman tubuhnya lalu ada yang paling aman secara medis namanya tadi steril steril bukan spiral kan steril itu yang putus Lobektomi apa vasektomi lobektomi ya Lobektomi ya kalau vasektomi itu apa istilahnya kalau seorang perempuan sehingga sudah diputus atau dipotong sehingga tidak bisa dibuai dan selamanya tidak bisa dibuai hukumnya adalah haram ada buat jika ada di antara kita yang sudah melakukan minta saja maaf kepada Allah semoga anaknya dijaga jangan mengendek ya hukum Allah kalau ada katakan saya mati hati-hati ada kereta itu anaknya berangkat mati semua pokoknya jangan main-main dengan Allah ini oh saya sudah punya anak lima anak saya sudah gede-gede biarlah ya, saya ini biasanya gak pengen punya anak lagi anaknya mati baru gimana Sudahlah pokoknya kita pasrah kepada syariat Nabi Muhammad SAW jangan macam-macam ya nggak boleh ya nggak boleh karena itu berbahaya bisa saja anaknya mati kita ganti gimana ini pokoknya kalau KB yang benar yang syariat kemudian kalau masalah ada lagi yang masalah gelas pakai spiral ya spiral harus perhitungkan siapa yang memasangnya harus ada diperhatikan bukan tentang spiral boleh lalu yang masang adalah dokter lagi laki ini suaminya dulu istrinya belum sama-sama kok ada istrinya dipamer-pamerin ke orang aurat istrinya diberikan ke orang suruh harus diambil dokter perempuan Bidan yang terhormat yang mengerti kehormatan itu pun harus banyak istighfar karena belum darurat kalau sampai ada orang membuka aurat istri maka hukumnya masih dosa tapi untuk kepentingan agar istri tidak hamil lagi karena mungkin habis lisensiat atau yang lainnya maka itu menjadi dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala syirik yang tidak diampuni adalah syirik yang tidak ditobati Sebab semua dosanya orang mukmin ini akan diampuni. Cuma pengampunannya itu bisa dunia, bisa di akhirat bisa diampuni oleh Allah di dunia sehingga tidak disiksa di dunia dan di akhirat karena istighfar ya ada orang punya dosa oleh Allah diampuni di dunia dan diampuni di akhirat maka di dunia aman di akhirat juga aman ada yang diampuni oleh Allah tapi disiksa di dunia dulu pernah timpa batu pernah kejepit kena gempa ini adalah bagi orang mukmin pengampunan karena Allah tidak ingin disiksa di akhirat pengennya disiksa di dunia saja ada dosa yang oleh Allah diampuni dosanya diampuni di akhirat dicelup dulu di neraka setelah selesai baru diangkat itu dosa apa itu selain syirik kalau syirik tidak akan diangkat oleh Allah kalau orang mati dalam keadaan syirik musyrik maka sepanjang waktu dia di dalam neraka masuk neraka asalkan ahli iman nanti masih bakal diangkat oleh Allah. Tapi jangan ngentengin. Kalau begitu biarinlah nanti saya juga diangkat. Oh. Hati-hati neraka tidak gampang. Dinnya setrika di punggungnya satu menit saja sudah jerit-jerit. Apalagi mau nantang masuk neraka bisa. Itu syirik bisa saja karena merendahkan Allah. Kalau sudah merendahkan Allah bisa selama-lamanya di dalam neraka. Makanya jangan ngentengin surga, ngentengin neraka sama. Gak boleh. Nah, gak apa-apalah yang penting saya nantikan saya. Kadang-kadang guyonan kan sama artis ini artis belum ketemu masuk neraka artis yang tobat entengnya gak tobat gak ketemu artis tuh musibah karena apa sombong dengan neraka itu juga dosa gede bisa saja itu masuk bab syirik jadi syirik yang dimaksud yang tidak diampuni oleh Allah orang mati dalam keadaan syirik maka itu akan selamanya di neraka tapi kalau ada orang syirik tobat lagi itu lain dosanya dulu yang gede tapi dengan tobatnya beriman kembali kepada Allah itu menjadikan dia selamat. Adapun asal yang merdeka, merdeka, merdeka itu adalah kita ini merdeka semuanya. Bukan merdeka 17 Agustus bukan. Jadi yang dimaksud merdeka di sini ada perbudakan. Perbudakan itu ada di masyarakat manapun ada namanya perbudakan memperbudak orang lain dan di dalam Islam ada perbudakan Perbudakan di dalam Islam justru dengan sedikit demi sedikit dibubarkan sampai hari ini sudah tidak ada lagi. Sehingga banyak hukuman-hukuman di dalam Islam hukumannya harus memerdekakan budak. Tapi ini Islam ditunda oleh musuh-musuh Allah. Islam kok masih mengadakan perbudakan, masih disebut budak, budak, budak, budak. Tahukah kamu bahwasanya budak di dalam Islam justru dibubarkan sehingga Islam di dalam Islam sudah tidak ada perbudakan. Sementara di negara yang katanya hebat sampai sekarang pun katanya masih ada perbudakan. Nah, dari perbudakan itu sebabnya kekafiran. Desa sebab perbudakan itu karena kekafiran. Perbudakan ada di dalam Islam itu karena kekafiran. Biasanya begini perang. Perang antara orang kafir dengan orang Islam. Sehingga setelah itu orang Islam ditangkap oleh orang kafir, orang kafir juga ketangkap oleh orang Islam. Orang Islam dijadikan budak, terus bagaimana orang kafir itu kita tidak kita jadikan budak? Namanya orang kafir yang di tempat kita akan kita tawan dan itu tukar menukar. Kembalikan orang Islam nanti saya kembalikan. Anak orang Islam jadikan budak, di sini juga dijadikan budak. Nah, ini loh budak itu orang semacam ini, orang yang ketangkap jadi tawanan orang Islam, orang kafir dalam peperangan yang ketangkap orang Islam, kemudian saat itu dijadikan budak yang diperjual belikan. Nah, kalau sudah begitu biarpun dia masuk Islam tetap jadi budak naik haji nggak wajib itu karena dia adalah belum merdeka nggak punya duit kalaupun dia bekerja duitnya duit tuannya itu adalah masalah perbudakan di dalam urusan haji dan lain sebagainya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم ارحمنا ولا تعذبنا وانصرنا ولا تخذلنا وعافنا ولا تبرنا واكرمنا ولا تهنا واثرنا ولا تهدنا علينا انك على كل شيء قدير اللهم يا الله dan yang maha agung dan yang يا mulia wahai dan بسر يا الله ya besar di hadapanmu kecuali engkau besarkan mereka maka besarkan kami ya Allah tidak ada mulia di hadapanmu kecuali yang engkau muliakan maka muliakan kami ya Allah ya Allah ya Allah tidak ada yang tinggi di hadapanmu kecuali yang engkau angkat ya Allah maka angkat maka jauhkan kami dari sebab kehinaan, jauhkan kami dari kesombongan yang menjadikan kami hina ya Allah. Siapapun dari kami ada bibit-bibit kesombongan ya Allah karena begitu banyaknya nikmat yang Kau berikan kepada kami, baik itu nikmat ilmu, harta dan pangkat ya Allah juga kecantikan dan ketampanan Agar tetapi justru nikmat yang Kau berikan kepada kami bagi kami menjadi sebab untuk sombong maka ampuni kami ya Allah ampuni kami ya Allah jadikanlah nikmat yang kau berikan kepada kami ini benar-benar nikmat yang akan kami rasakan kalau di surga ya Allah pangkat yang kau berikan kepada kami jadikan pangkat ini yang akan kami nikmati kalau di surga harta yang kau berikan kepada kami jadikan harta yang bisa kami nikmati kelak di surga ilmu yang kau berikan kepada kami jadikan ilmu yang bisa kami nikmati kelak di surga yaitu ilmu harta dan pangkat yang engkau ridhoi harta dan pangkat yang bermanfaat maka jauhkan kami dari sombong dengan harta kami yang sombong dengan harta akan menjadikan harta itu hina ya Allah yang sombong dengan ilmu menjadikan ilmunya hina ya Allah yang sombong dengan pangkat menjadikan pangkatnya hina maka kami mohon ya Allah apapun yang kau berikan kepada kami dari nikmat-nikmatmu ya Allah jangan sampai itu semua menjadikan kami sombong dengan mereka jika ada orang yang pernah kami dendamkan segala urusan mereka ya Allah ya Hayat yang Maha Tinggi ampuni dosa kami ya Allah yang hadir di tempat ini adalah hamba-hambamu yang mengharap rahmatmu maka berikan kepada mereka rahmatmu ya Allah yang datang ke tempat ini adalah mereka yang mengharap barokah darimu berikan kepada mereka barokahmu ya Allah yang berdatang ke tempat ini ingin mendapatkan penyelesaian dalam segala urusan mereka maka selesaikan urusan mereka ya Allah Ya Allah kami banyak dosa Ampuni dosa kami Ya Allah Dosa kami amat banyak Kami tidak bisa menghitung satu persatu Akan tetapi Ya Allah Ya Allah Kau maha tahu Ya Allah Jika kami melihat dosa kami sangat banyak Ya Allah Jika kami melihat dosa kami amat besar Dosa kami Ya Allah Sungguh kami tidak pantas, kami malu menghadapmu ya Allah. Akan tapi di saat kami ingat engkau pengampunanmu maha besar, pengampunanmu amat luas, maka kami menghadap kepadamu. Maka ampuni kami ya Allah, dosa kami ya Allah, kesombongan kami ya Allah, riak kami ya Allah, dendam kami ya Allah, dengki kami itu dosa-dosa besar ada di hati kami, maka ampuni kami ya Allah. Jangan sampai kami selamat jodoh satu akhir tapi batin kami rusak ya Allah. Kami ingin selamat dari dosa bohir dan dosa batin ya Allah. Bohir kami tidak bermaksiat dan batin kami pun selamat ya Allah. Jagalah hati kami ya Allah. Jagalah hati kami dan tidak ada yang bisa menjaga hati kami kecuali Engkau ya Allah. Jagalah hati kami dari segala macam penyakitnya dan tidak ada yang bisa menjaga hati kami kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah mudahkan segala urusan kami. Lapangkan rezeki kami dengan rezeki yang halal yang menghantarkan kepada kemuliaan di hadapanmu ya Allah. Jika ada yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkanlah kami ini dalam membayar hutang-hutang kami, Ya Allah. Ya Allah, di antara kami yang pernah menyakiti tetangga kami maka tetangga kami muliakan mereka ya Allah dan ampuni kami ya Allah ada yang hadir di tempat ini para suami yang kejam dan suka membentak istri mereka ya Allah alangkah musuh dan indahnya suami tersebut maka kami mohon ya Allah di majelis yang mulia ini lembutkan hati mereka para suami-suami itu ya Allah agar senantiasa santun dan kasih sayang kepada istri mereka ya Allah ada yang hadir di tempat ini orang yang senantiasa berbuat kasar kepada suami kurang amanah kepada suami Allah alangkah busuk dan hinanya wanita itu ya Allah maka kami mohon ya Allah di majelis yang mulia ini jadikan mereka wanita-wanita yang engkau muliakan dengan hormat santun dan kasih kepada suami ya Allah ya Allah yang belum mendapat mendapatkan pasangan mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan ya Allah orang-orang yang kau ridhoi yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat ini adalah permohonan kami dan engkau sudah berjanji akan mengkabul semua permohonan kami maka kabulkan ya Allah berikan kepada kami anak yang soleh saleh bakal dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad anak yang baik-baik anak yang bakal menjadikan kami mulia di dunia dan mulia di akhirat nanti ya Allah ya Allah nikmat yang kau berikan kepada kami jadikan itu berkotimah nikmat kelak di akhirat jangan sampai nikmat yang kau berikan kepada kami menjadi sebab kami sengsara di akhirat nikmat anak nikmat harta nikmat pangkat ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah jauhkan kami dari zina yang hina dan kau hinakan ya Allah Jauhkan kami dari zina yang busuk dan kau hinakan ya Allah kucing orang zina Janganlah lidah kami dari membicarakan orang zina Sebab yang membicarakan orang zina lebih busuk dari zina itu sendiri Allah Jauhkan telinga kami dari mendengar perzinahan Jauhkan mata kami dari melihat orang zina Kami tidak ingin ya Allah kami takut sombong ya Allah Takut hati kami kotor ya Allah Maka tutuplah aib orang-orang yang bersama kami dari kami Dan bukalah aib kami untuk mata kami sendiri Allah meninggalkan aib kami untuk diri kami sendiri agar kami mudah koreksi diri, agar kami mudah benah diri Allah. Berikan kepada kami ketawaduan seperti yang kau berikan kepada para kekasih-kekasihmu. Jauhkan kami dari kesombongan seperti yang telah kau jauhkan dari kekasih-kekasihmu. Ya Allah, ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat dan di saat kau hendak mencabut nyawa kami, cabutlah nyawa kami kelak ya Allah. Di saat kami sujud dalam solat kami, di saat kami ibadah, di saat kami mengabdi kepadamu, berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman ya ya Allah iman, iman, iman ya Allah iman, iman untuk anak-anak kami, iman untuk keluarga kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Allah berikan kepada anak kami ilmu manfaat ya Allah, kelulusan manfaat, manfaat, manfaat ya Allah. Dan jadikan ucapan kami kelak di akhir hayat kami adalah kalimat agung dan mulia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. menit tidak seperti biasanya jadi mohon maaf yang sebanyak-banyaknya insya Allah pertemuan yang akan datang tidak terlambat mohon maaf mohon doa selalu itu tidak.